وليدم على هذا القيام كذلك إلى ركوع إلى إلى الركوع من غير التفات هذا أدب القيام فإذا استوى قيامه واستقباله وإدراكه كذلك فليقرأ قل أعوذ برب الناس تعسنا به من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين ثم ليأتي بالإقامة وإن كان يرجو حضور من يقتدي به فليؤذن أولا ثم ليحضر النية وهو أن ينوي في الظهر مثلا ويقول بقلبه أؤدي فريضة الظهر لله ليميزها بقوله أؤدي القضاء بالفريضة عن النفل وبالظهر العصر وغيره ولتكن معاني هذه الألفاظ حاضرة في قلبه فإنه هو النية والألفاظ مذكرات وأسباب لحضورها والزهد أن يستديم ذلك إلى آخر التكبير حتى لا يأزب فإذا حضر في قلبي ذلك فليرفع يديه إلى حذر منكبيه بعد إرسالهما بحيث يحاذي بكفيه منكبيه وبإبهامه شحمتي أذنيه وبرؤوس أصابه رؤوس أذنيه ليكون جامعا بين الأخبار الواردة فيه ويكون, ويكون مقبلا بكفيه وإبهاميه إلى القبلة ويبسط الأصابع ولا يقبضها ولا يتكلف فيها تفريجا ولا ضما بل, يترك بل يتركها على مقتضى طبعها إذ نقل في الأثر والنسي والضم وهذا بينهما فهو أولى وإذا استقرت اليدان في مقرهما ابتدأ التكبير مع إرسالهما وإحضار النية ثم يضع ثم يضع يدين على ما فوق السرة وتحت الصدر ويضع اليمنى على اليسرى وإكراما اليمنى بأن تكون محمولة وينشر المسبحة والبسطى من اليمنى على طول الساعد ويقبض بالإبهام والخنصر والبنصر على كوع اليسرى وقد روي أن التكبير مع رفع اليدين ومع استقرارهما ومع الإرسال فكل ذلك لا حرج فيه وأراه بالإرسال بالإرسال أليق فإنه كلمة العقد ووضع إحدى اليدين على الأخرى في سورة العقد ومبدأه الإرسال وآخره الوضع ومبدأ التكبير الألف وآخره الراء fayaliku mura'ata tatabuki bainal fi'li wal akdi, wa amma raful yadaini fakal muqaddimati li hadhil bidayah thumma la yanbaghi ayar fa yadaihi ila quddamin raf'an inda takbiri wala yarud wala yaruddahuma ila khalfi man gibaihi wala yan fudahuma an yaminin wa shimalin nafdan idza faraga min at-takbiri wa yursilahuma irsalan khafifan rafiqan واستأنف وضع اليمين وضع اليمين على الشمال بعد الإرسال وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر أرسل يديه وإذا أراد أن يقرأ وضع اليمنى على اليسرى فإذا صح هذا فهو أولى مما ذكرناه وأما التكبير فينبغي أن يضم الهاء من قوله الله ضمة خفيفة من غير مبالغة ولا يدخل بين ولا يدخل بين الهاء والألف شبه الواو وذلك انشاك إليه بالمبالغة ولا يدخل ولا يدخل بين باء أكبر ورائه ألفا كأنه يقول أكبر ويجزم راء التكبير ولا يضمها فهذه هيئة التكبير وما معه بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia uddin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Dari ah, ikhwani yang dimulakan Allah Pada kesempatan pagi ini kita masih berbicara tentang Hayatul salah atau kefiatul a'mal zahirah minas salah E, cara-cara atau kefiat amal secara zahir di dalam kita sholat, mengerjakan sholat. Jadi dari mulai takbiratul ihram sampai kita salam itu namanya hayatus sholah. Jadi cara-cara kefiat hayatus sholah, cara-cara bentuk sholat yang benar. Ya, dari mulai takbiratul ihram sampai kita salam. Disebutkan tadi wa yura'i fi rukbatayhi wa ma'gadi nitagihil intisab. Sebelumnya kita berbicara kemarin itu di waktu kita berdiri, iya, saat kita berdiri melakukan salat itu hendaknya dalam keadaan kita tenang hati kita, bersih baju kita, bersih pakaian kita, bersih badan kita dan bersih kita punya tempat. Ya, itu diperhatikan. Kemudian kita menutup aurat secara sempurna ya setelah itu kita menghadapkan wajah kita dan badan kita kepada giblah kemudian mengambil arahan kaki ya jarak yang agak sedikit uh, yuraweh itu agak sedikit apa namanya uh, santai tidak terlalu mepet kakinya juga tidak terlalu memaksakan diri dengan membuka sampai selebar-lebarnya Nah, itu adalah adab-adab kita di dalam kita berdiri. Ya, adab-adab ya, di dalam kita berdiri. Nah, kemudian disebutkan wa yura'i fi rukbatihi wa ma'gadi nitagihil intisab. Setelah itu kita perhatikan uh, rukbah. Kita punya lutut. Dalam kita berdiri itu kita perhatikan lutut kita wa ma'gadi nitagihil intisab di mana lutut lutut tadi itu berdiri tegak ya tidak sampai menekuk lututnya ya, berdiri itu tidak nekuk gini tapi berdiri tegak bagi orang yang mampu untuk berdiri tegak maka diharuskan dia berdiri tegak tidak boleh dia dalam keadaan melututnya dalam keadaan menekuk ya melipat ke bawah tidak diperbolehkan mampu berdiri tegak dia wajib berdiri tegak wajib berdiri tegak adapun kepalanya kepala ya kepala manusia yang akan eh, yang musalli atau kepala orang yang sholat insya'a tarakahu ala stiwa il qiyam wa insya'a atraga boleh kepalanya menghadap ke depan begini boleh kepalanya menunduk ke bawah begini ya saat dia sholat itu boleh kepalanya insya'a tarakahu ala stiwa qiyam boleh kepalanya ia biarkan menegak begini menghadap ke depan ya melihat tembok begitu boleh kepalanya atrak menunduk ke bawah ya boleh begitu wal itragu agrabu lil khusyu'i wa aghaddu lil basar adapun menunduk kepala itu lebih mendekatkan kepada khusyuk dan lebih menjaga pandangan tidak kemana-mana pandangannya ya kalau ke depan ini kadang-kadang kita sebagai makmum di mana ada makmum di depan juga pakai baju bergambar atau pakai baju bertulis atau pakai baju apa sehingga pandangan tadi itu menjadi terganggu sehingga tidak sholat yang dibaca malah justru kita melihat gambar-gambar yang aneh-aneh di sana ya, itu tidak diperkenankan begitu maka diminta di dalam sunnahnya sholat itu kita menundukkan kepala begini ke bawah dan melihat tempat sujud ya melihat tempat sujud bila kita ingin memejamkan mata dan itu jauh lebih mendatangkan khusyuk lebih bagus ya memejamkan mata selama tidak ada madarat menjadikan dia akhirnya tidur malah atau ngantuk nah, itu lebih bahaya ya lebih bahaya yang paling bagus adalah melihat tempat sujud wal yakun mahsuran ala musallahu alladhi yusallah alaihi hendaknya pandangannya itu dibatasi atau terbatas pada tempat sholatnya saja di mana ia sholat di atas saja dah begini maka pandangannya sudah di situ saja tidak boleh pandangannya mengarah ke tempat sajadahnya orang yang kanan atau mengarah ke tempat sajadahnya orang yang sebelah kiri tidak perlu ya sudah pandangannya mengarah kepada tempat di mana dia sholat itu jauh lebih mendatangkan khusyuk jauh lebih mendatangkan khusyuk fa'ilam yakun lahu musalla falyaghrub min jidarin maka jika dia tidak ada musalla tidak ada sajadah maksudnya ya maka bagaimana Ah, dia lebih bagus menghadapkan wajahnya atau menghadapkan dirinya tadi ini menghadap kepada tembok. Ya, jika tidak ada tempat khusus untuk dia salat, ya, tempat khusus untuk dia salat, maka lebih bagus dia salatnya menghadap kepada arah tembok. Jadi orang salat itu jangan salat di tengah-tengah masjid gini, jangan. Tidak bagus. So ada orang liwariwi di belakangnya, depannya. Tidak bagus begitu. Yang bagus itu ia salat ya kalau tidak ada musola dia punya musola mihrab atau tempat musola khusus untuk dia salat maka lebih bagus dia menghadapkan ke tembok ya dia menghadap kepada tembok tidak ada tembok maka dia menghadap kepada tiang ya tidak ada tiang maka dia letakkan sesuatu yang tinggi seperti ini dua per tiga tirak yang tinggi apa ini kayu ini ya atau tiang begini atau uh, apa naruh depannya gembung atau bantal atau apa yang sekiranya kalau orang lewat di depannya itu tidak berdosa ya gitu kalau itu juga tidak ada maka ia buat khat ia buat garis ya dengan tangannya saja buat garis begitu ya boleh garisnya melintang begini boleh garisnya tegak lurus begini terserah mau melintang begini juga boleh ya mau tegak lurus ke arah dia sholat juga boleh begini jadi jangan dia sholat itu sholat langsung di tengah-tengah begitu ya bagus dia sholat sunnah dia sholat apa bagus tapi dia harus mengukur kalau orang sekarang lewat di depannya dia sedangkan dia sholat di situ kan orang yang lewat di depannya akan terganggu terganggu ya terganggu meskipun jauh jaraknya tapi kan orang mau lewat itu juga dia mikir dulu oh, ini nanti orang sholat bagaimana meskipun ya tidak apa-apa kalau terlalu jauh ya. ambil jaraknya tidak sampai tiga tirak tiga hasta tidak ada apa-apa tapi lebih bagusnya bagi yang musalli lebih bagusnya bagi orang yang sholat apabila dia ingin sholat maka letakkan sutra, syakhis pembatas tembok awal ya kemudian tiang kemudian tidak ada tiang baru kemudian ini ya kayu yurzar atau yugras kayu di atasnya di depannya atau gembung atau meja yang tingginya dua per 3 dirak 2 per 3 hasta kalau tidak ada baru dia bikin dia bikin garis di depannya kemudian ya falia grup min jidaril haid au dia khutta khattan atau bikin garis kalau ada tembok tiang kalau ada tiang bentuk kayu atau aso atau tongkat apa kalau tidak ada juga kita bikin garis jadi tertibnya seperti itu fa inna dhalika yaksuru masafatal basar basar wa yamna'u tafarrugal fikir dikatakan bahwa karena membuat seperti itu dia sholat di apa menghadap tembok dia sholat menghadap tiang dia sholat menghadap tempat-tempat yang syahis tadi itu itu akan membatasi pandangan mata jarak pandangan mata tidak kemana-mana ya sudah ke situ tapi kalau tempat luas dia tidak membuat masyakhis itu bisa merusak pandangan ke sana ke sini sehingga tidak khusyuk sholatnya ya wayamna'u tafarugal fikr dan juga dapat memecah belah pikiran-pikiran kita akhirnya pikiran kita tidak ke sholat dan pikiran kita tidak ke Allah pikiran kita kemana macam-macam nanti kesana kesini pikiran kita nah itu jangan ya tidak diminta seperti itu wal yahjur ala basarihi an yujawiza atrafal musalla wa hududil khat dikatakan bahwa tahanlah tahan pandangan ini jangan sampai melampaui tepi-tepinya musala tepi-tepi musala itu ini tepi sajadah ya sudah di sekitar itu pandangan pandangannya ya mau ngelihat tepi sajadah, sajadah yang kanan boleh bagian yang kiri kita boleh jangan yang ke arah kanan kita ke arah kita tidak boleh makruh hukumnya bukan haram makruh ya karena dikatakan bahwa sejelek-jelek pencurian itu adalah mencuri sholat kapan dikatakan mencuri sholat itu mencuri sholat itu adalah ketika seseorang dia sholat mencuri pandangan ke kanan dan ke kiri itu sejelek-jeleknya orang jadi jangan itu hendaknya di pandangan mata harus betul-betul terfokus kita ya kalau anda sholat di depan Ka'bah di Mekah sana maka lebih baik lihat Ka'bah daripada lihat tempat sujud lebih baik lihat Ka'bah begini ya Mau lihat tempat sujud bagaimana? Boleh, tidak apa-apa. Tapi lebih afdal lihat Ka'bah karena an-nazar ilal Ka'bah ibadah. Melihat Ka'bah itu adalah ibadah. Ya. Oh, waliyadum ala hadzal qiyam. Begitulah waktu Anda berdiri salat itu lakukan hal ini secara terus-menerus. Jangan sampai terputus. Kadzalika ila ruku' min ghairi iltifatin. Begitu pula waktu Anda juga ruku' tanpa menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri jadi saat anda berdiri ya begitu, saat anda rokok ya begitu. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, menoleh ke kanan, menoleh boleh. Ya, dalam keadaan tegak lurus dan menghadap ke arah yang sama. Hada adabul giam. Ini sopan santun kita atau adab kita atau tata cara kita saat kita berdiri menghadap Allah Taala waktu kita sholat. Caranya begini itu caranya. Ya, sunnahnya begini. Kemudian fa idza stawa qiyamuhu wastiqbaluhu wa itraguhu nah setelah kita tegak lurus setelah kita tegak lurus kita mau sholat ini ya datang ke masjid setelah kita tegak lurus berdiri sempurna wastiqbaluhu dan kemudian kita sempurnakan saat kita sudah menghadap kepada kiblah apa yang kita lakukan sekarang ini wa itragu kita nundukkan kepala sambil membaca surat kul a'udzu birabbin nas sebelum sholat ini belum takbiratul ihram belum takbiratul ihram datang ke tempat musolanya meluruskan dia punya badan rapikan dia punya tempat hadapkan wajahnya ke kiblah tundukkan kepala sedikit baca surat kul a'udzu birabbin nas Bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas supaya ter, dijaga oleh Allah taala dari gangguan setan-setan yang akan mengganggu kekhusyuan kita itu surat baca surat kul a'udzu birabbin nas. Kemudian kalau bisa sebelumnya waktu Anda takbiratul ihram igamah dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Begitu. Saat Anda ingin sholat wajib. Saat Anda ingin sholat wajib, ya, mau berjamaah lebih afdol. Ya. Jika memang dikehendaki ada yang ingin hadir bersama dengan Anda untuk jadi makmum Anda, maka lebih baik anda azan dulu falyu azan awalan ya azan dulu setelah azan azan meskipun tidak pakai nempelkan jarinya ke kuping pokoknya azan kalau sudah jamaahnya ada di anda situ sudah azan saja begitu ya azan setelah azan igamah habis igamah baru kita mulai dengan takbiratul ihram Semalio hadir niat, baru setelah itu ia menghadirkan niat usalli fardal maghrib atau usalli fardal isya atau usalli fardal zuhur atau usalli fardal subuh dan lain sebagainya wa huwa ayan wa huwa an yanwiya zuhur matalan ya dikatakan bahwa diajarkan hendaknya ia meniatkan zuhur misalnya sholat zuhur ia meniatkan zuhur wa yaqulu bi nah, saat ia meniatkan zuhur mengucapkan usalli fardadh zuhri saya akan menunaikan fardu zuhur saya bahasa Indonesia juga tidak apa-apa yang namanya niat boleh dengan bahasa apapun saya akan menunaikan fardu zuhur tiga pokoknya saya akan menunaikan sholat fardu zuhur saya akan menunaikan ini gosdul fi'il fardu sebutan sholat fardunya ya zuhur adalah takyin sholatnya nama sholatnya tiga nama ini harus ada semuanya di dalam lisannya dia saya akan menunaikan sholat fardu zuhur ya itu kalau di dalam bahasa Arab diartikan begini usalli fardhu zuhri Allahu Akbar pengucapan arba takbirat sunnah adaan sunnah mustaqbilal giblah sunnah imam kalau bagi imam sunnah imaman sunnah bagi imam kecuali jum'ah adapun makmum wajib pengucapan makmuman lillahi ta'ala makmumnya wajib mengucapkan diri makmuman atau iktidaan atau jama'atan wajib kalau tidak mengucapkan begitu dia tidak boleh mengikuti imam tidak boleh mengikuti imam ya jadi makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar ya tidaknya begitu ya dikatakan liumayyizaha bigaulihi uaddi anil gadha kenapa harus dia ungkapkan usalli uaddi fardhu zuhur atau misalkan uaddi fardhu zuhur fardhu zuhur pengucapan uaddi di sini adalah untuk membedakan antara sholat ada dengan sholat gadha seperti ini jam setengah tujuh ini kalau buat subuh namanya sholat apa gadha orang kalau ngerjakan sekarang bangun subuh hari ini jam setengah tujuh ini dia ngerjakan subuhnya wajib enggak wajib tapi namanya sholat gadha bukan ada kalau ada waktu subuh tadi ya begitu pula nanti zuhur begitu masuk adzan zuhur kita sholat di masjid ini ada zuhur tapi kalau keluar waktu zuhur setengah tiga asar gadok zuhurnya ya, untuk bedakan antara ada dengan gadok maka sebutlah begitu sholli fardhu zuhur ya kemudian faridhah anin nafl penyebutan faridah adalah untuk membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah usalli fardhu zuhri usalli fardhu asri usalli fardhu maghrib usalli fardhu isya fardhu subuh itu untuk membedakan antara fard sama sunnah ada sendiri nafal sunnah fard adalah wajib zuhur anil asr wa ghairi begitu pula penamaan zuhur adalah untuk membedakan antara zuhur dengan yang lain dengan asar, dengan maghrib, dengan isya, dengan subuh dibedakan jadi tidak bisa orang langsung datang pokok saya mau sholat Allah Akbar tidak sah ya paling tidak harus ada tiga unsur dia sholat niatnya itu usalli farda apa nama sholatnya asar asar maghrib maghrib isya isya subuh subuh ya zuhur zuhur begitu wartakun ma'ani hadhil alfat hadiratan fi galbihi fa innahu huwa niyah hendaknya makna-makna ini waktu dia takbiratul ihram Allah ada dalam hatinya usalli fardha zuhur sholli fardul asar waktu dia takbiratul ihram karena itu dinamakan sebagai niat itu dinamakan sebagai niat wal alfaz mudzakiratun wa asbabun lihuduriha sedangkan melafatkan niat tadi itu di awal waktu kita sebelum takbiratul ihram itu hanya sebagai pengingat saja dan sebagai penyebab atau alat untuk menghadirkan niatnya masalah saya sebelum sholat mengatakan usolli fardhu subhi rakaataini imaman atau makmuman atau adaan lillahi taala Allah lah ini mengucapkan lafat tadi sebelum saya takbiratul ihram sebagai muzakir saja sebagai mengingatkan saya kalau saya waktu takbiratul ihram niatkan lagi di dalam hati jangan hilang ini niatkan lagi di dalam hati ya supaya menghadirkan niat tadi itu saat kita antara takbirnya Allah dan raknya akbar wa yajtahid an yastadima dzalika ila akhir takbir hatta la ya'zuba dikatakan hendaknya ia usahakan hal itu selalu ada di dalam hatinya niat tadi itu sampai akhir takbir dan jangan sampai hilang itu niat sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin makmuman atau imaman atau adaan lillahi ta'ala Allah lah niat lagi di situ usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala waktu dia takbir itu ya tapi Allahnya tidak, tidak boleh panjang-panjang kalau Allahnya panjang-panjang batal takbiratul ihramnya Allah batal takbiratul ihram ulang lagi Allah pada tidak tidak boleh lebih dari 14 harakat atau 7 alif 7 alif Allah secukupnya Allahu Akbar gitu. caranya begitu fa idza hadara fi qalbihi dzalik jika dia sudah hadir di dalam hatinya nah, makanya penting ini ya makanya kalau sudah hadir niat itu di dalam hatinya hal itu sudah hadir di, dihadirkan di dalam hatinya falyarfa yadaihi ila halwa manggibeh ba'da irsalihima bihaitu yuhadi bikafaihi manggibaihi nah, begini kalau sudah dihadirkan itu di dalam hatinya niat tadi sudah dia tanam di dalam hatinya untuk dia ungkapkan waktu dia takbir maka apa sekarang yang dia lakukan? Faliar fa'yadihi. Angkat tangannya. Ya. Angkat tangannya menghadap kiblah, Masalah sana kiblah. Allah mengangkat tangannya. Faliar fa'yadihi. ila hadwa mangkibaihi. sejajar dengan kedua bahunya. Allah lah begini. Ya, sejajar dengan kedua bahunya ba'da irsalihima. Tadinya kan begini dia. Bukan begini. Allah Akbar. Tidak begini asalnya. Asalnya tidak sendakap. Asalnya akan turun ke bawah begini. Ba'da irsalihima. Ya, nalurinya tangan itu kan ke bawah begini asalnya, wataknya. Allah nah, baru diangkat ya. Mau di dua bahunya boleh bihaitsu yuhadi bikafaihi mangkibaihi. Sekiranya kedua telapak tangannya ini sejajar dengan kedua bahunya Allah lah begini sejajar dengan kedua bahunya bukan sejajar itu pas sejajar tidak usah kita pasang kaca di depan harus sejajar begini belum kurang sejajar ini kurang segini lagi tidak perlu pokoknya ya dikira-kira ya sendiri dikira-kira sendiri ya wa ibhamaihi syahmatai udunaihi sekiranya kedua ibu jari kita juga sejajar dengan daun telinga kita yang bawah bagian bawah ini jadi Allah lah begini. Ya cukup sudah gini. Allahu Akbar gitu. Wa bi ru'usi asabihi ru'usa udhunaihi. Kemudian kepala daripada jari-jari ini bersejajar dengan kepalanya telinga. Nah, begini. Ya. Liyakuna jami'an bainal akhbaril waridah fihi supaya kita bisa mengamalkan apa hadis yang menerangkan hal itu banyak hadis Nabi Muhammad yang menerangkan caranya Rasulullah bertakbiratul ihram dan mengangkat tangan saat beliau takbiratul ihram nah, itu kita mempelajari hal itu ya untuk mengumpulkan dari beberapa hadis yang menerangkan tentang masalah bagaimana dulu Rasulullah mengangkat takbiratul eh, mengangkat tangan saat takbiratul ihram ini caranya wa yakunu mukbilan bikafaihi wa biibhamaihi ilal qibla hendaknya tangan-tangannya dan telapaknya jangan begini kalau takbiratul ihram tapi menghadap ke kiblah gitu. diusahakan seluruh ruas jarinya tadi ini menghadap kepada kiblah lah begini begini bagaimana boleh tidak apa-apa dibuka begini juga boleh ditekuk ke bawah begini boleh agar supaya semua ruas jarinya ini menghadap kepada kiblah telapaknya menghadap kiblah, ruas awal eh, eh, kepala jarinya menghadap kepada kiblah begini. Allahu akbar. Begitu. Wa yabsutul asabi la yaqbiduha. Hendaknya jari-jari tangannya dibuka, tidak perlu dirapatkan, digenggam begini. Walayak yaqbiduha. Allahu akbar. Ya. Sunnah ini ya dibuka ya tidak tidak digegam begini ya wala yatakallaf fiha tafrijan tidak perlu dipaksakan buka begini Allahu akbar tidak perlu dipaksakan untuk dibuka begini juga tidak wala juga tidak kencengkan begini dirapatkan begitu dipaksakan Allahu akbar tidak perlu bagaimana bal yatrukha ala muqtada biarkan saja menurut nalurinya jari kita bagaimana naluri ya begini ya sudah begini Allahu Akbar menurut nalurinya tidak perlu kencang-kencang, tidak perlu dipaksakan ya biasa saja idnu gila fil athar annasyru wadhammu wa hadha bainahuma fahuwa aula memang athar Rasulullah atau hadis Rasulullah menyebutkan tentang antara merenggangkan dan antara merapatkan antara merenggangkan sama merapatkan ya tengah-tengah Hada Antara merenggangkan dan antara merapatkan, tengah-tengah. Itu yang lebih utama. Hada Ya. Kemudian wa idza stagarrat al-yadani fi magarrihima ibtada at-takbir ma'a irsadihima wa ihdharin niyyah. Jika sudah tangan menetap sekarang, nah tangan sudah ke, ke bawah begini menetap, diawali lagi. Ya. Fi magarrihima tempatnya sudah menetap tangan itu di awalnya begini, menghadapkan wajah begini, takbiratul ihram kita ibtada takbir Allah takbir ibtada ibtada Allahu akbar gitu ya ma'ir salihima wa ihdarin niyah dengan menghadirkan niat Allahu akbar hadirkan niat lagi usolli fardal subuh usolli fardal zuhur usolli fardal asr usolli fardal maghrib dihadirkan niat Suma yadha'u al-yadaini ala ma fawqa surrah wa tahta sadr setelah itu setelah kita Allahu Akbar letakkan di bawah dada di atas pusar ya di bawah dada di atas pusar begini meletakkan begini tangannya wa yadhul yumna 'alal yusra ikraman lil yumna tangan kanan diletakkan di atas tangan karena untuk menghormati tangan yang kanan jangan dibalik begini tangan yang kiri di atas tangan yang kanan enggak sunnahnya tangan yang kanan di atas tangan yang kiri pergelangan tangan kiri ikraman lil yumna untuk menghormati dan memuliakan tangan yang kanan yang megang tangan yang kanan bi antakuna mahmulah di tangan yang kiri dipegang begitu ya wa yansyurul musabbihah wal wusta minal yumna ala tulis sa'id hendaknya disunahkan jari telunjuk dan jari tengah itu begini mengarah kepada lengan saat kita waktu sendakep ya boleh dibeginikan tidak apa-apa digenggam semua boleh ya tapi lebih afdal kata Imam Ghazali diarahkan waktu kita sendakap itu adalah e, musabbiha ini telunjuk dan jari tengahnya ya diarahkan ke tulis Said kepada arah lengan itu sunnah sunnah Nabi sunnah Nabi itu lebih afdal dikerjakan begini ya wayak bidul ibham wal khisir wal binsir ala ku'il yusra sedangkan yang lain memegang begini jadi tidak begini tidak begini tidak semuanya begini tapi bagian uh, ibu jari jari manis dan jari kelingking menggenggam pada pergelangan tangan kiri sedangkan jari telunjuk dan jari tengah mengarah kepada lengannya itu saat kita sendakep Wa anak takbir ma'araf dia dini wa ma'astigrarihima wa ma'al irsal fa kullu la haraja fihi. Dikatakan cara-cara seperti ini itu tidak salah. Ini cara yang benar. Bukan cara yang salah ini. Ini cara yang benar. Diungkapkan oleh Imam Ghazali seperti itu. Wa arahu bil irsali aliyak. Seakan-akan di sini Imam Ghazali memintanya itu waktu dia takbiratul ihram itu saat Allahu akbar. Ke bawah dulu baru ke sini. Jadi sini yang Ghazali meminta kepada kita mengatakan bahwa sunnahnya saat orang takbiratul ihram itu ngangkat tangan ke bawah baru gini sendakep. Nah, beliau meminta seperti itu dan itu yang dijalankan oleh para fuqaha. Dan kita lihat Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit seperti itu. Waktu beliau takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, gitu. Ya. Eh, Fa'inahu kalimatul 'aqd karena dikatakan bahwa takbir itu adalah kalimat akad seperti orang akad orang akad itu bagaimana dikatakan wad'u ihdal yadaini alal ukhra fi suratil aqd Seseorang meletakkan tangan yang satu kepada tangan yang lain waktu dia akan melakukan akad. Akad apa? Akad nikah. Apa akad jual beli? Itu kan biasanya meletakkan tangan begini. Bersalaman begini. Itu suratul akid. Wa mabda'uhul irsal wa akhiruhul wada' pertamanya tidak ada salaman kemudian ada salaman meletakkan saling meletakkan tangan awalnya begini atau begini tapi kemudian setelah akad tangan diarahkan nah, sama seperti itu ketika kita takbiratul ihram kita ke bawah kemudian saat takbiratul ihram kita angkat tangan kemudian bersendakap ke bawah ya ke di atas besar di bawah dada suratul akad seperti itu wa mabda'u takbir al alif wa akhiruhu ra awal takbir adalah alif akhirnya adalah ra Allahu Akbar awalnya alif Allah ra Akbar akhirnya takbir ya fayaligu mura'atu tatabuk bainal fi'il wal aqd wa amara uliyat fakal mugadima li hadhil bidayah summa la yanbaghi an yalfa ila guddam dikatakan bahwa oleh Imam bahwa tidak seyogianya seseorang waktu dia akan takbiratul ihram diarahkan tangannya ke depan tidak perlu Allahu Akbar tidak usah ya tidak usah diarahkan ke depan begini cukup di atas ini aja ya uh, raf'an inda takbir wala yarudduhuma ila khalaf mangkibaih juga tidak perlu disentakkan atau diarahkan ditolak ke belakang Allahu Akbar tidak perlu tidak sunnah begitu parah ke belakang begini atau ke depan begini ini bisa senam pagi nanti ya Ya, wala yang fudhuma an yamin wa shimal naqdan idha faragha min takbir dan tidak perlu Allahu akbar tidak perlu begitu ya mengarahkan menyentakkan tangan ke kanan dan ke kiri saat dia waktu takbir tidak perlu begitu ya tidak sunnah bahkan sebagian mengatakan kalau sampai hal itu terjadi makruh dan bahkan bisa mengganggu orang menjadi hukumnya haram ya, tidak boleh wa yursiluhuma irsalan khafifan rafigan dan lepaskan kedua tangan dengan pelepasan yang ringan jadi Allahu Akbar lepas yang ringan tidak usah Allahu Akbar tidak perlu menghentakkan ke bawah langsung begini Allahu Akbar itu yang dilakukan yang diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya begitu ya Wayastaknif wad'ul ya wad'al yamini ala shimali ba'dal irsal nah, setelah itu baru letakkan tangan kanan dengan tangan kiri di atas pusar di bawah dada wa fi ba'd riwayat sebagian riwayat disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara arsala yadaihi Rasulullah kalau bertakbir dia menurunkan tangannya dulu menurunkan tangannya dulu wa idza arada an yaqra'a wada al yumna al yusra apabila beliau akan baca baru diletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di di bawah dada di atas pusar ya seperti tadi ya sebagaimana yang diterangkan oleh Habib eh, eh, eh, Syekh Imam Ghazali tadi Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin atau Allahu akbar Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila baca doa istiftah Kemudian fa in hadza huwa aula mimma dzakarna. Jika ini adalah hadis sahih periwayatannya, maka itu lebih utama untuk menjelaskan apa yang sudah kami sebutkan tadi. Wa amma takbir fayambaghi an yadhammal ha. Waktu takbir hendaknya haknya Allah didomahkan, tidak Allah akbar, tidak begitu. Tapi Allahu akbar dengan dhammah khafifah min gaulihi Allahu dhammatan khafifatan min ghairi mubalaghah dengan mengucapkan dhammahnya ha itu dengan dhammah yang ringan tidak perlu berlebih-lebihan tidak perlu bersangat-sangatan Allahu akbar tidak perlu ya Allahu akbar cukup khafif saja ringan saja tidak perlu Allahu akbar tidak perlu ya yang khafif saja wala yudkhil bainal ha'i wal alif syibhul wabu jangan dimasukkan atau jangan disisipkan antara haknya Allah dengan aliful akbar ada sisipan wabu. Allahu akbar tidak nah, boleh Allahu akbar cukup ya Allahu akbar ada tambahan wawu Allah dan akbar kalau wa itu dan artinya Allah dan akbar nanti ini padahal yang dimaksud Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Ya. Wa dzalika yansagu ilaihi bil mubalaghah. Dikatakan wawu itu bisa diselipkan atau wawu itu bisa terucap antara haknya Allah dengan aliful akbar apabila kita mengucapkan dhammahnya berlebih-lebihan. Allahu Akbar, ada wawunya itu. Allahu ada wawunya, Akbar. Nah, maka tidak boleh. Allahu Akbar. Cukup. Ringan saja. Wala yudkhil baina ba akbar waraihi alifan. Dan jangan sampai antara ba akbar dengan roknya itu disisipi alif. Sehingga pengucapannya seperti ka'an yagulu akbar. Allahu akbar, tidak boleh. Haram. Kalau tahu hukumnya bisa kufur dia. Karena maknanya akbar itu gendang ya maknanya akbar itu adalah gendang nah, maka tidak boleh kalau akbar maha besar akbar gendang ketipungan nah, maka tidak boleh kalau kita tahu maknanya dan kita sengaja melafatkannya di dalam sholat bisa kufur kita ya wa yudzim ra'ut takbir la yadhummuhuma dan ra'nya cukup disukun saja Allahu akbar Roknya disukun saja. Allahu Akbar. Tidak perlu didommah, di fathah atau di kasrah. Allahu Akbaru. Nah, tidak perlu. Allahu Akbaro. Tidak perlu. Ya, Allahu Akbar. Inilah cara-cara waktu seseorang dia bertakbir di saat ia mengucapkan takbiratul ihram. Gitu ya. Wal qiraah. Al qiraah, thumma yabtadi'u bi du'a بدعاء الاستفتاح وحسن أن يقول عقب قوله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ليكون جامعا بين متفرقات ما ورد في الأخبار وإن كان خلف الإمام احتضر اختصر إن لم يكن الإمام سكتة طويلة يقرأ فيها ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة يبتدئ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم بتمام تسديداتها وحروفها ويجتهد في الفرق بين الضاء والظاء ويقول آمين في آخر الفاتحة ويمدها مدا ولا يصل آمين بقوله ولا ولا الضالين وصلا ويجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء إلا أن يكون مأموما ويجهر بالتأمين ثم يقرأ سورة أو قدر ثلاث آيات من القرآن فما فوقها ولا يصل آخر سورة بتكبير الهوي بأن يفصل بينهما بقدر قوله سبحان الله ويقرأ في الصبح من صور التوالي من المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الظهر والعصر والعشاء نحو والسماء ذات البروج وما قاربها وفي الصبح في السفر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد wa kadzalika fi raq'atayil fajri wa tawafi wa tahiyyati wa huwa fi jami'i dzalika mustatimun lil qiyam wa bad'ul yadain kama ya sebutkan dalam kiraah. setelah kita takbiratul ihram kemudian kita membaca saat kita sudah sendakap begini kita membaca sekarang apa yang kita baca setelah kita melakukan takbiratul ihram dan kita sudah meletakkan tangan kanan kita eh, dengan memegang tangan kiri kita di atas pusar dan di bawah dada sumayab tadi il istiftah kemudian kita buka bacaan itu dengan membaca doa istiftah ya wahasuna an yaqula akbar gaulihi Allahu akbar maka lebih baik saat kita sudah mengucapkan takbir Allahu akbar ucapkanlah Allahu akbaru kabira jangan langsung wajah tu wajhiyah jadi begitu Allahu Akbar Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila baru wajah tu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda sampai wa ana minal muslimin. Ya, lebih baik begitu. Kemudian setelah itu dia ucapkan kemudian dia mengucapkan ini ada doa lagi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa jala thanauka wa la ilaha ghairuk kalau masalah ini tidak bisa dibaca, ya sudah, langsung baca rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim dan baca Fatihah. Kemudian karena banyak hadis yang yang meriwayatkan secara terpisah-pisah yang mensunahkan membaca tadi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa jalla thanauka wa la ilaha ghairuk. Wa in kana imam, jika seorang makmum sekarang bagi seorang makmum yang berdiri di belakang imam ikhtasara ilam yakun lil imami saktah tawilah ya fiha jika dia ada di belakang imam atau dia sebagai makmum sebagai makmum maka tidak perlu membaca terlalu panjang doa istiftahnya tidak perlu dibaca terlalu panjang diambil yang ringkas saja langsung saja begitu Allahu Akbar imam baca fatihah masalah kita datang Allahu Akbar langsung kita ambil yang ringkas Allah Akbar kabira walhamdulillah katsirus wasilah atau dibikin supaya kita bisa nututi mendengarkan fatihahnya imam diusahakan supaya kita bisa nututi dengarkan fatihahnya imam begitu jangan sampai kita masih di doa iftitah imam sudah selesai fatihah nah, kurang bagus usahakan doa iftitah yang kita baca sunnah tetap tapi usahakan mukhtasar lebih ringkas ya agar supaya kita bisa mendengarkan ucapan fatihahnya imam Kemudian langsung kita baca a'udzubillahi rajim. Ya, langsung kita baca a'udzubillahi rajim, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Baru Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Karena bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat daripada Fatihah. Bitamami tasdidatiha wa hurufiha dengan memperhatikan secara sempurna syaddah-syaddahnya Fatihah ada 14 syaddah. Tasdid ada 14 tasydidnya. Dan memperhatikan huruf-huruf Fatihah. Huruf-huruf Fatihah bagaimana? Qaf. Pengucapan qaf ihdinas siratal mustaqim. Qafnya. Kemudian waktu kita mengucapkan ta ta begitu dhad dhad maka dikatakan di sini wa yastahid fil farqi bainadh dhadi wadh dha hendaknya dia harus membedakan antara huruf dhad dengan huruf dha ghairil maghdubi kalau dot pengucapannya tidak sampai keluar lidahnya tidak ghairil maghdubi keliru bila pengucapan huruf dot maka pengucapan lidahnya di dalam lidah atau di dalam mulut ghairil maghdubi bila sudah belajar tapi dia juga tidak bisa maka tidak apa-apa tapi pengucapan dha berbeda dha lidahnya keluar dha dha ghairil maghdubi alaihim waladdallin dotnya dua ya maghdub dot dan waladdall dan waladdallin juga dot pengucapannya di dalam mulut bukan di luar mulut ya bukan di luar mulut lidahnya yaqul amin fi akhir fatihah kemudian sunnah mengucapkan amin di akhir fatihah tapi dipanjangkan tidak amin tidak begitu ya dipanjangkan amin tapi tidak terlalu panjang aminnya ah, kapan kepanjangan amin cukup panjangnya adalah sempurna saja yang kiranya bisa bareng dengan makmum yang lain tidak perlu selasli ya nyelanjeli saat amin sudah sini belum amin makruh itu ya begitu wala yasilu amin bigaulihi waladhalin dan makruh juga menyambung amin dengan waladhdallin khairil maghdubi alaihim waladhdallin amin nah makruh hendaknya dijeda sedikit waladhdallin amin ada jedanya jangan sambung antara nunnya dhalin dengan aminnya alif ya wa yajhar bil qira'ah fi subhi wal maghrib wal isya dan waktu kita sembahyang subuh sembahyang maghrib sembahyang isya hendaknya giraahnya atau bacaannya dikeraskan illa ayyakuna makmuman kalau dia makmum tidak boleh keras takbir pun tidak boleh keras kalau imam Allahu Akbar makmum diem tidak boleh Allahu Akbar Allahu Akbar ya Allah suami Allah, Ibn hamidah tidak boleh makruh itu ya bila imam sudah melakukan takbir begitu dengan dia untuk niat zikir bagi dia dan iklan maka makmum cukup mengikuti saja tidak perlu mengikuti takbir Allah Allahu Akbar sama Allah bin Hamid Allah Allah Akbar nah, dikiranya imam nanti apa yang keliru ini apa yang keliru ya nah, tidak perlu begitu kemudian wajhar bitamin dan aminnya pun juga dijaharkan dikeraskan kemudian membaca surat ya setelah membaca fatihah membaca surat atau membaca tiga ayat ya membaca tiga ayat atau yang lebih dari tiga ayat iya, jadi tidak boleh kalau baca surat itu tidak boleh satu ayat makruh tidak boleh dua ayat makruh setidaknya atau minimal tiga ayat minimal tiga ayat ya dan akhir daripada walayasilu akhir surah bitakbiril huwi dan akhir surat kita jangan disambung dengan takbir waktu kita akan ruku masalah kul birabbin nas minal jinnati wanna sallahu akbar nah makruh hendaknya ada jeda sedikit jedanya seperti orang membaca subhanallah seperti tidak membaca subhanallah jadi minal jinnati wan Allahu Akbar nah, ada jeda sedikit seperti seseorang membaca kalimat subhanallah dan membaca di waktu kita sholat subuh dipilih surat-surat yang panjang seperti apa surat Qaf atau surat Al-Hujurat sampai surat Amma itu surat-surat panjang itu dari surat Qaf atau Hujurat eh, sampai surat Amma atau surat Datil Buruj sama Idatil Buruj ya kemudian waktu sholat maghrib dipilih surat-surat pendek seperti apa surat Ad-Duha surat Al-Bayyinah sampai surat kul A'udzu Birabbin Nas itu surat-surat pendek itu untuk sholat maghrib adapun waktu dia mengerjakan sholat zuhur sholat asar dan sholat isya dipilih surat-surat seperti wasama Idhatil buruj atau yang semisalnya dengan itu dipilih waktu sholat zuhur asar dan isya wasama Idhatil buruj atau yang semisal dengan surat-surat itu adapun kalau kita sholat subuh di perjalanan maka tidak boleh mengambil atau memilih surat-surat yang panjang tapi pilihlah surat-surat kul, kuliah ya ayyuhal kafirun dan surat kul huwallahu ahad rakaat pertama kuliah ya ayu ayyuhal kafirun suratnya rakaat kedua kul huwallahu ahad itu kalau subuh kita di perjalanan atau kita sebagai musafir begitu pula saat kita mengerjakan dua rakaat sunnah fajr kuliah ya ayu ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad begitu pula saat kita mengerjakan tahiyatul masjid atau tawaf sunat tawaf di belakang magam Ibrahim. Begitu pula tahiyatul masjid ke yu'ahal kafirun dan surat kul wallahu ahad ya hal itu dilakukan saat dia dalam keadaan berdiri sambil tangan memegang yang kanan memegang tangan kiri dan dilakukan di awal sholat seperti itu di apa sholat rakaat kedua rakaat ketiga dan rakaat keempat hanya rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak menggunakan surat ya cukup membaca al-fatihah saja Sekiranya itu mudah-mudahan insya Allah lebih memahamkan kepada kita kepada syariat salat, memahamkan memahamkan kita insya Allah mendapatkan kekhusyuan salat. Insya Allah mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan syurut-syurutnya, mengerjakan sunnah-sunnahnya, mengerjakan adab-adabnya salat. Jika insya Allah kita keluar dari salat kita insya Allah seperti kita dilahirkan dari ibu kita, seperti sebagai anak anak bayi yang tidak punya dosa, dosa yang kecil diampuni oleh Allah Ta'ala dosa yang besar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mudah-mudahan dipanjangkan usia kita ma'asyahah wal afiyah di akhir usia kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala على Muhammadin wa ala ali سيدنا Muhammad يرفي الحق لأهل الحق واسلوك معهم في طريق تقامين حسن فالسعاد منوطة كلها باكتفاهم من قد رآهم أو رأى من